Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa irubah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah telah telah berlangsung kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 13 Hijjah 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2015 dengan materi Jangan Tunda Hari Esok yang disampaikan oleh al Abu Ihsan Al-Maidani LCMA Hafizahullah Ta'ala bertempat di Masjid Betul Hikmah seberang Rumah Sakit Bunda Dalima Nusa Loka BSD.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 Kita menyempatkan diri untuk hadir ke tempat ini Kita menginginkan langkah Mengayunkan kita hingga sampai ke tempat ini melupakan sejenak berbagai acara, kegiatan dan pekerjaan di luar sana hadir ke tempat ini dengan satu niat dan tujuan yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan salah satu ibadah yang sangat agung yaitu menuntut ilmu insyaallah tidak ada dengan kehadiran kita di tempat ini. Ini adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bengkel rohani kita. Ibarat kendaraan itu perlu masuk pom bensin karena sudah kehabisan minyak. Ibarat HP perlu dicas Demikian pula rohani kita sama seperti jasmani perlu makanan. Dan makanannya adalah ilmu Dan itu kita dapatkan dan kita peroleh di tempat ini Jadi ikhlaskanlah niat Bulatkanlah tekad dan sungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala bagi kita nanti di hari kemudian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Dan sehat itu perlu kita jaga karena dia adalah karunia. Dia bisa hilang. Dia bisa terlembut dari kita kalau kita tidak menjaganya. Dengan kesehatan kita bisa dapat hadir ke tempat ini. Kalau kita sakit-sakitan, mungkin kita sudah terbaring di rumah sakit. Atau kita berdiam di rumah tidak bisa kemana-mana. Mungkin ada saudara-saudara kita sekarang ini, dia tahu majelis ini, dia ingin datang ke sini, tapi ternyata dia sakit. Kita bersyukur kita sehat. Kalau kita semua sakit, mungkin nggak ada yang di sini, semuanya di rumah. Maka syukurilah nikmat sehat itu dan jagalah nikmat itu. Sehat seperti kekayaan, bisa terlalu dan bisa hilang dari kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam yang masih Allah jaga pada diri kita hingga sampai hari ini kita masih berada di atas agama Allah kita masih dijaga Allah di atas agamanya, masih berjalan di atas wilayahnya, agamanya yaitu Islam. Dan ada nikmat yang sangat besar. Kita dipilih dari jutaan manusia, bahkan dari miliaran manusia yang ada di atas muka bumi ini kita dipilih menjadi seorang muslim yang senantiasa hidupnya berserah diri dan tunduk kepada Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah dari sekian banyak kaum muslimin kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pilihan kita dipilih menjadi seorang ahli sunnah selamat dari bid'ah. Ini juga nikmat. Ini merupakan nikmat di atas nikmat. Jadi sudah terdapat banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, kesempatannya adalah sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Bagaimana kita menjaga nikmat-nikmat itu dan bagaimana kita mensyukurinya? Memang sedikit manusia yang bersyukur. Wa qalilun min syukur Apakah kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur? Mudah-mudahan kita tercatat hamba yang sedikit itu hamba yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, kita bersusah payah, kita rela ya untuk letih dan capek di tempat ini. Duduk kan capek juga Pak ya. Apalagi ini Duduk saja capek. Nah, kita rela itu untuk apa? Untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi melakukan ketaatan-ketaatan menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk beribadah, untuk beramal soleh, mengeluarkan harta untuk perkara yang hak itu termasuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan niat kita ikhlas. Memang datang kemarin tujuannya lillahi ta'ala untuk mendengarkan ilmu bukan untuk tujuan yang lainnya. Apa nifidin ma'asyiral muslimin Salawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua kepada agama Allah dan mempersaudarakan kita semua di atas nikmat Allah tersebut yaitu Islam sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersaudara walaupun tidak ada hubungan nasab hubungan tali darah antara kita tapi kita dipersatukan di tempat ini dengan apa? Dengan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah. Sehingga majelis ilmu juga dijadikan sebagai satu sarana kita untuk menyambung tali ukhuwah. Saling bertemu di antara kaum muslimin, saling menanyakan keadaan ya, saling bertukar informasi-informasi yang positif itu di majelis ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah Rasulullah, sunnah Nabi Muhammad sampai hari kemudian gelap. Ekorni fiddin manusia muslimin. Ada satu perkara ada satu nikmat yang tidak pernah kita tangisi sementara dia dicuri setiap hari oleh setan. Dia kita buang setiap hari. Kalau kita punya nikmat, rezeki, uang dicuri orang, bagaimana rasanya? Kesel, dongkol, marah rasanya. Iya kan? Kalau kita punya kendaraan, sepeda motor, tiba-tiba rahib dari tempatnya, hilang, mudah-mudahan nggak terjadi. Ya. Bagaimana rasanya? Kesel, marah, kan begitu ya? Sedih. Kalau kita punya rumah, ya tiba-tiba ludes terbakar. Bagaimana perasaan kita? Seperti tambora kemarin. Kebun sayur, tambora. Bagaimana rasanya? Sedih kan begitu ya? Nah, tapi ada satu nikmat yang tiap hari itu dirampas oleh siapa kita buang-buang, dicuri orang diambil orang pun kita tidak peduli, tapi kita tidak pernah bersedih, tidak pernah uh, kita katakan uh, uh, marah, tidak pernah kecewa karena kehilangan. Apa itu? Hah? Ya waktu dan kesempatan. Tanpa terasa syaitan telah berhasil mencuri waktu kita. Tanpa kita sadari syaitan telah merampas kesempatan kita terbuang setiap hari tapi kita tidak pernah menangisinya. Padahal itu sudah lewat. Kalau kita e, renungi dalam-dalam setiap kesempatan dia terbuang itu betul-betul suatu dia dikatakan kekayaan yang hilang. Patut kita tangisi, ya patut kita bersedih karenanya. Tapi begitulah manusia banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya Salah satu adalah nikmat waktu Tapi banyak manusia yang justru santai-santai saja karena kehilangannya Maka Nabi SAW mengatakan Nikmatani maghmurun fihima kathirun minan nas Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu karenanya Ya, dia kehilangan keduanya tapi dia tidak pernah merasakan kehilangan. Apa itu? as-sihhatu wal kesehatan dan waktu luang. Kita dikasih sehat, tapi kita lebih memilih tidur daripada mendatangi manusia. Kita memilih tidur daripada mendatangi taklim. Mudah-mudahan nggak ada yang Kita dikasih kesempatan tapi kita buang-buang begitu saja. Kita menghabiskan waktu tanpa faedah. Kita menghabiskan waktu tanpa manfaat. Tidak ada manfaat yang kita keluarkan. Ini yang membuat banyak manusia manusia tertipu dan merugi. Sehingga Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya Wal Wasri, innal insana lafi khusrin. Ini ayat enggak ada basinya kalau dikaji Wal Asri Luar biasa ini. Ya, karena Allah yang menciptakan waktu menjelaskan tentang hakikat waktu bahwa dengan waktu itu manusia banyak merugi. Wal asri. Sehingga ya fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Seorang muslim itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunia di dalam uh, kitab eh, Qadaul uh, Khawarij disahkan oleh Al-Albani eh, dihasankan oleh beliau. Nabi mengatakan ahabbul ibadi ila atau ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disukai, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah manusia yang Allah paling cintai dia Siapa? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Enggak habis-habis karya yang dikeluarkannya, jasa yang dibuatnya untuk umat manusia. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang paling bermanfaat tidak mungkin dengan menganggur dan membuang-buang waktu kepada saya bin Bas pernah mengatakan miskin ke dunia walam wali dalam khidmat linnas. Sungguh sangat miskin Orang yang tidak punya apa-apa nantinya di akhirat Miskin dia di akhirat Orang yang meninggalkan dunia Dia sudah sampai di alam akhirat Ternyata dia tidak punya khidmat untuk manusia Tidak punya karya apa-apa yang ditinggalkannya ya Sebutan ya yang yang, yang mengharumkan namanya nanti di akhirat. Artinya apa hidupnya lewat begitu saja tiba-tiba mati. Itu kan luar biasa ruginya itu. Mungkin nggak terasa ruginya sekarang. Nanti kalau berharap dengan kematian baru, aduh, kenapa? Gak sempat saya berbuat ini, berbuat itu. Kenapa gak sempat saya menuntut ilmu? Kenapa? Barulah dia merasakan ruginya dengan waktu yang sudah terbuang itu. Sekarang memang nggak ada yang merasa rugi. Kalau orang kehilangan waktu sekarang, kehilangan kesempatan, nggak ada orang yang merasa rugi. Manifestin. Ya seolah-olah kesempatan itu masih panjang gitu kan, dibuai. Tertipu, terpedaya. Padahal kesempatan nggak ada yang tahu kapan berakhirnya. Ya, Berapa banyak orang-orang yang tidak dapat lagi menghirup udara esok hari Padahal kemarin dia masih segar bugar Gak kurang satu apapun ada orang kan begitu ya Tapi besok-besoknya sudah gak ada Berarti apa? Sudah habis kesempatannya, hilang Tinggallah penyesanan Penyesalannya untuk kembali dan diberi kesempatan kedua Ternyata gak ada kesempatan kedua semua orang tahu bahwa hidup itu hanya sekali. Tapi banyak yang nggak sadar seolah-olah dia hidup selamanya. Seolah-olah dia hidup selamanya. Konfidin masyarakat muslimin. Maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin ya dia hidup menganggur, membuang-buang waktu. Ya, membuang-buang waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus kecuali orang-orang yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang lima perkara yang harus kita manfaatkan sebelum datang lima lawannya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima perkara ini sebelum datang lawannya. Itulah Yaitulah wasyabar pada haram ini Manfaatkan waktu muda sebelum datang masa tua. Masa muda ini kan kita masih punya kemampuan, masih punya kekuatan. Ya, Misalnya kita punya keinginan menghafal Quran. Kalau masih muda, masih masih terbuka kemungkinan. Coba kalau sudah tua, rambut sudah mulai sudah memutih, Bukan bukan rambut saja putih, jenggot pun sudah putih. Bahkan bukan jenggot sudah putih, alis pun sudah putih. Kalau sudah seperti itu keadaannya, baru timbul aduh saya ingin apa Quran. Mana bisa lagi? Itu sudah NBTK, nafsu besar tenaga kurang. Ya. Karena sedikit demi sedikit tanpa kita sadari Ya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, yu'ammirhu man nunakkisuhu Barang siapa yang kami beri umur panjang Kalau dikasih umur panjang Maka sebagai eh, konsekuensinya adalah Kami akan mencabut sedikit demi sedikit ya eh, Nikmat-nikmatnya Kalau tak percaya di rumah ada cermin kan Ada cermin di rumah Tidak ada cermin di rumah Bercermin coba dan bandingkan keadaan kita dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Bagaimana kira-kira? Ada perubahan atau enggak ada perubahan? Masih tetap ganteng gitu ya, enggak ada berubah. Berubah Pak, berubah ya. Jelas berubah. Kulit sudah mulai berkerut kan begitu ya. Ya, keriput. Ya, rambut juga sudah mulai berubah. Gigi sudah mulai berkandalan dan begitu. Ya, badan pun sudah lemah Nah, tanpa kita sadari sedikit demi sedikit nikmat-nikmat Allah itu sudah dicabut dari kita. Ya. Jadi masa muda itu adalah masa keemasan yang mesti kita manfaatkan sebaik-baiknya pada kehidupan masyarakat Nabi menyeru anak-anak muda agar jangan sampai terlambat nikah. Ya, Masa muda itu harus diawali dengan nikah. Ya ma'syara syabab man amin minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Ya, segera cari pasangan hidup. Karena hidup sendiri itu ibarat prosesor yang cuma pakai satu core, satu inti. Gak kenceng. Pakai dual core. Apalagi sampai empat core gitu. <laughs> Ya. Lain pula ceritanya gajinya makin Ya tapi tetap itu ya, Semakin kita punya pasangan hidup Itu semakin ya kita semakin sempurna ya pak Fanifidin ma'asyurah muslimin Maka ada nggak mau lama-lama dia sendirian dia langsung minta pak pasangan nah itu seruan Nabi kepada anak-anak anak muda sebab sebelum Nabi datang masa tua ya nah ada banyak kita lihat anak-anak muda terlambat nikah, akhirnya nggak nikah-nikah. Ya, itu penyakit itu. Ya, kalau sudah 40 tahun ke atas, dia sudah merasa nikmat dengan sendiri. Hingga nggak terpikir lagi untuk mencari pasangan hidup. Ya, Ya, survei menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang menunda-nunda nikah sampai 40 tahun ke atas akhirnya sulit mencari pasangan hidup. Dia pun sudah nggak ada keinginan dan gairah untuk menikah apalagi perempuan yang jangan sampai tertunda-tunda sampai 40 tahun ke atas biasanya orang-orang seperti ini sudah menikmati kesendiriannya dia merasa nikmat hidup sendiri hingga kadang-kadang dia takut untuk ya menikah punya pasangan hidup oleh sebab itulah Nabi menyuruh kepada anak-anak muda ya manusia syabab Manis kata amin berbahagia ah, kali falyatazawwaj. Cepat-cepat segera menikah. Untuk menata hidup itu perlu pasangan hidup. Ya, mandor itu perlu kernet. Ya, kernet sini namanya. Kernet ya. Nah, iya, ya, yang bantu-bantu mandor. Nah, itu dia. Tapi bukan berarti ya kau muslimah itu kernet ya bukan. Tapi demikian namanya mandor itu perlu wazir lah istilahnya. Presiden perlu menteri. Karena kalau presiden begitu dilantik dia gak kunjung mengangkat menteri, ya, nggak kunjung melantik menterinya, bagaimana? Pemerintahnya, roda pemerintahnya gak akan bisa jalan. Jadi jangan sampai terlambat menata hidup. Nah ini kepada anak-anak muda. Rugi memang, ya. Kita habis masa muda kita karena masa muda ini ada batas waktunya. Nggak selamanya kita muda ya Pak ada masanya di mana kita sudah tidak lagi di, di, disebut muda. Berapa batasnya? 40 tahun. Hatta idza balagha arba'ina sanatan wa hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Hingga ketika dia sudah sampai pada puncak usianya, yaitu dia sudah sampai usia 40 tahun. 40 tahun ke atas dia sudah tidak lagi dipanggil anak muda. Dia sudah kahul masuk usia senja. Kan rugi ya. Habis masa muda ya, tidak kunjung dapat pasangan hidup. Ya, karena yang namanya prestasi itu seorang pria tidak dapat berdiri sendiri. Perlu ada seorang wanita di belakang di balik layar yang mendukungnya. Coba lihat orang-orang sukses, ya orang-orang yang sukses dalam urusan apapun selalu ada wanita ya di belakangnya, yang mendorongnya, yang mensupportnya, ya, yang mendukungnya, yang memberikan motivasi. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Motivasi siang malam itu. Ya. apa namanya lelah di siang hari dapat motivasi malam hari. Itu kalau punya pasangan itu. Kalau enggak kan bagaimana? Habis waktu begadang aja itu malam-malam. Enggak punya enggak punya pasangan itu. Ya. Maka gunakanlah baka kobra haramik dalam segala hal. Jangan terlambat start. Orang-orang sudah start, kita masih duduk-duduk di garis start, nggak kunjung lari. Orang-orang sudah bekerja, sudah beramal, sudah berbuat, kita masih santai. Nah ini kepada anak-anak muda perlu dikasih motivasi, ya supaya jangan jangan merasa ah, nantilah sudah dulu lah maju-maju sedikit ya supaya seimbang. Nanti kalau ada yang mau masuk uh, merasa udah penuh, padahal sini masih banyak kosong. Sini bisa di Sana Di sini. Sama saja semua tempat di mana-mana gratis. <laughs> Sini juga kosong. Jadi anak-anak muda ini perlu dikasih motivasi ya, bahwa masa muda itu ada akhirnya, ya, ada masa muda itu ada batasnya. karena kalau sudah 40 tahun ke atas itu sudah mulai orang yang sudah uh, orang yang Allah kasih karunia dan nikmat sampai 40 tahun mungkin sudah merasakan itu karena sudah menjalarinya. Siapa yang 40 tahun ke atas itu? Kan sudah mulai kan Pak ya? ya pakai Jakarta plus itu plus pak nah itu dulu kan enggak kan enggak sudah mulai ada keluhan ya gula darah asam urat kolesterol ya nah demikian ya 40 tahun ke bawah nggak ada cerita itu belum ada cerita uh, kolesterol asam urat gula darah atau asri apa namanya hal-hal lainnya masih bugar ikhwanifiddin maashirul muslimin maka gunakanlah masa muda sebelum datang masa tua haram itu masa tua apalagi ya kita katakan kita diberi satu nikmat yaitu kesempatan hidup yang lebih banyak ya khususnya ini kepada orang-orang tua Tadi Berikan kepada anak muda Ya kepada orang-orang tua Itu pilihan Allah Allah menyampaikan kita sampai usia ini Ada yang sini 60 tahun ke atas Ada yang 80 tahun Ada 80 tahun 70 tahun Gak ada juga 60 tahun mungkin banyak 60 tahun gak belum sampai Belum Ada yang 50 tahun Usia itu perhitung Ya Pak Walaupun Ya kita sudah tua, itu perlu juga menghitung usia. Supaya kita tahu ini perjalanan kita sudah sampai mana. Dan ke depannya bagaimana? Apa yang ada di depan? Orang yang sudah diberi usia lanjut, ya artinya sudah lewat batas jatah yang Allah berikan kepada umat Muhammad 60 tahunan ya sudah lewat di situ artinya sudah dapat bonus Ya seharusnya kalau kita sudah diberi sampai kesempatan kita itu sampai 60 tahun ya. itu kita bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang diberi kesempatan sampai usia itu, kita bersyukur kepada Allah kepada bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas, bersyukur kepada Allah. Ya. Seharusnya hidupnya itu sudah lebih fokus menatap akhirat. Kalau 60 tahun ke atas juga enggak tobat-tobat, ini namanya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Enggak tahu lagi apa yang mau dibilang. Ya. Kalau 60 tahun ke atas enggak sadar-sadar juga. Kenapa? Karena memang tidak tunggu waktu. Kata istilah eh, orang-orang uh, kita, ya. Kalau sudah keriput, ya, usia sudah lanjut, orang bilang Pak, bapak sudah bau tanah. Ya. Itu betul. Ada yang nggak bau tanah di sini. Ya, kan kita dari tanah, memang bau tanah. Tapi begitu mendekati itu, mendekati ajar, memang bau tanah akan kembali ke tanah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ukhra dari tanah kami ciptakan kamu ke tanah kami akan kembalikan kamu Dan dari tanah itu kami akan bangkitkan kamu sekali lagi Jadi nggak ada yang salah dengan ungkapan Anda bau tanah Memang bau tanah nggak perlu marah Anggap aja itu sebagai peringatan kan begitu ya Ibarat pemain sepak bola sudah masuk injury time Wasit pun sudah siap meniup peluitnya Udah gak di lagi kulitnya sudah di mulut istilahnya. Tinggal print selesai. Nah itulah dia. Maka ya gunakan kesempatan itu jangan lagi disia-siakan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi Tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kapan dia akan mati? Tidak ada yang tahu oleh Fiddin Ma'asyiral Muslimin. Banyak sekali kejadiannya seorang yang mati mendadak. Begitu lemahnya manusia sebetulnya kita pikir ya. Itu banyak itu. Kalau bisa nonton di YouTube juga itu, banyak orang-orang yang tiba-tiba terkulai begitu, mati. Ya, begitu mudahnya manusia itu berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya, bahkan lebih cepat daripada kedipan mata, kedipan mata. Selesai urusan. Ya, Tentunya orang mukmin itu memandang kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ya, kematian itu memang kiamat, tapi kiamat kecil. Berpindahnya kita dari satu alam ke alam yang yang lain. Cuma bedanya alam berikutnya ini nggak ada kesempatan untuk beramal. Alam berikutnya yaitu alam barzah nggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu orang yang pindah dari alam dunia ke alam barzah keinginannya adalah diberi kesempatan untuk beramal. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Hatta idza jaa ahlul qala Ketika kematian datang di salah seorang dari kamu, maka dia dia akan berkata, salah seorang dari mereka itu dari kamu, maka dia akan berkata, apa katanya? Rabbirji'un. Ya Rabbi, kembalikanlah. Maksudnya apa? Kembali ke dunia. amal amalu salihan mata. Mudah-mudahan aku berharap semoga aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Yaitu diberi kesempatan untuk beramal. Namun ini nggak mungkin. Maka Allah mengatakan kala inna kalimatun huwa qawiluha. Tidak akan bisa Enggak akan ada ceritanya orang yang mati hidup lagi. Ustaz ada yang hidup lagi seperti kisah apa? Kisah Nabi Isa yang menghidupkan orang mati. Kisah Nabi Musa yang menyambung ya orang yang mati karena dibunuh ya untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Nah orang-orang yang dihidupkan setelah matinya ini bukan hidup kembali terus melanjutkan hidupnya tidak, tapi untuk satu kepentingan kemudian mati lagi. Ya, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan melanjutkan hidupnya, bukan untuk beramal ya. Gak ada lagi amalnya. Jadi nggak ada orang yang mati kemudian di, diberi kesempatan lagi untuk beramal. Maka harapan orang yang mati itu adalah ya diperdengarkan oleh Allah kepada kita apa yang dikatakan oleh orang yang sudah mati terbujur kaku itu maka itulah dia ratapan dan rintihan jeritannya Rabbil jihun la'alli a'malu solihan mudah-mudahan aku dapat beramal soleh ya maka ikhwan fillah ma'asyiral muslimin ya kesempatan itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya masa muda pergunakan jangan tunggu masa tua Ya kita kembali tadi kalau sudah tua baru punya keinginan untuk menghafal Quran. Ya kadang-kadang ini ya apa ya semacam sebuah keinginan yang tidak akan mungkin terwujud. Susah untuk terwujud. Kenapa? Ya namanya sudah tua. Tangkap kepala lepas ekor. Tangkap ekor lepas kepala. Nah, seperti itulah dia belajar di masa tua. Apa kata bapak kita? Belajar di masa tua seperti mungkin di atas air. Saya buka ini pengalaman ya. Saya buka lembaga pendidikan bahasa Arab dulu ya, di Medan namanya Ulumuha. Pesertanya itu orang-orang tua. Disuruhlah Abdul Sama. Ya, dapat di pangkal hilang di ujung dapat di ujung hilang di pangkal lah itu lagi Gak ada yang lengket Ya seperti betul seperti mengukir di atas air itu Belajar bahasa Arab lima terus Gak pernah lanjut itu Namanya sudah tua Banyak pikirannya Cabangnya sudah banyak di sini Beda dengan anak-anak muda maka barulah terpikir, barulah berkata, laitas syababu ya'udu yauman. Duhai kiranya masa muda itu dapat kembali sehari saja. Ya, mencicipi kembali masa muda, kan begitu ya. Tapi itu sudah lewat, nggak bisa lagi kembali pada itu. Kemudian Nabi mengatakan wasihhataka qabla saqamik manfaatkan masa sehat sebelum datang masa sakit. Sehat itu lawannya sakit. Sakit itu musibah ya, dari satu sisi. Ya, dari sisi yang lain sakit itu bisa jadi membawa berkah. Kalau kita sabar kan begitu ya, mengharap pahala dari sakit musibah yang menimpa kita. Tapi dari sisi yang lain jangan lupa bahwa sakit ini merupakan satu musibah. Kenapa sakit itu menjadi musibah dan kita perlu berobat dari sakit ini? Karena dia dapat menghalang kita dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Ya. Maka seorang muslim tidak boleh minta sakit, tidak boleh. Memang sakit itu ada hikmahnya di balik sakit. Ya, berguguran dosa kita, ya kan? Berguguran dosa kita seperti gugurnya dedaunan-dedaunan dari batangnya kalau kita sabar. Jadi ada hikmah di balik sakit. Tapi nggak boleh seorang muslim itu minta dirinya sakit. Ya Allah sakitkanlah aku nggak boleh. Nggak boleh seorang itu minta menggorok atas diri. Ya, jadi sakit itu dari satu sisi adalah satu musibah. Ya. Apa musibah apa yang menimpa kita ketika kita sakit kita terhalang dari banyak kebaikan. Banyak sebenarnya yang bisa kita buat tapi terhalang gara-gara sakit. Maka kalau orang sehat ini ditanya, apakah mau sakit? Pasti menggeleng semua, kan begitu ya. Walaupun kadang-kadang waktu kita sakit kita apa namanya merasakan ya nikmatnya sakit. Waduh, ada orang yang merasa nikmat dengan sakit. Kenapa? Ya bisa libur kerja kan begitu ya. Kerja ya, duduk-duduk saja. Tapi lama-lama bosan kan begitu. ingin lagi sehat kan begitu. Nah jadi kita mesti menggunakan masa sehat ya, masa sehat. Sehat ini ada dua jenis ibadah Sehat jasmani dan sehat rohani. Dan kita minta kepada Allah dua-duanya. Ya, kesehatan dan keafiatan. Sehat jasmani kita dan juga sehat rohani kita. Banyak orang yang sehat eh, kita katakan jasmaninya tapi rohaninya sakit. Ya rohaninya sakit. Rohaninya ruhnya kering kerontang ternyata, walaupun tubuhnya bugar, gembur, kan begitu ya. Sepertinya nggak kurang satu apapun, tapi rohaninya sakit. Sehingga badan yang gembur itu nggak ada manfaatnya. Rohani tidak dapat mendorong tubuh yang gembur ini yang sehat ini untuk beramal soleh. Lambat, malas, dan begitu ya, lemah, Lemah apa? Bukan lemah badan, tapi lemah kemauan. Enggak punya motivasi. Lebih memilih untuk bersantai-santai, menganggur, enggak ada pekerjaan, ya enggak ada amal, dia menikmati Nah ini sebenarnya orang sakit rohaninya Maka kita minta sehat itu sempurna Satu paket Sehat rohani dan sehat jasa Inilah yang akan melecut kita untuk beramal soleh ya melucut kita untuk beramal beramal soleh wa kata kemudian Nabi mengatakan wa ghinaka qabla faqri gunakan masa tua sebelum eh, apa gunakan masa kaya sebelum datang masa miskin yang namanya harta itu tidak selamanya ada di tangan kita ya, dia terus berputar hari ini milik kita besok mungkin milik orang lain hari ini di tangan kita mungkin besok dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala Itulah dia hari-hari yang Allah pergilirkan kepada manusia. Tilkal ayam dawiluha bainan nas. Kata orang, hidup ini seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Kemarin direktur, direktur maksudnya. Kepala bagian kabar. Sekarang juga roti. Nasib berubah. Ya. Di PHK, di resign, pensiun ini dan macam sebagainya hidup pun akan berubah begitu dia hidup hari ini kita kaya mungkin besok kita jatuh miskin lagi jamilah jatuh miskin lagi nggak punya apa-apa maka gunakan masa kaya itu sebelum datang masa-masa miskin kita ya apa yang kita gunakan apa yang mesti kita gunakan di masa kita kaya yaitu kita gunakan harta itu sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat. Diapakan harta itu? Pertama kita gunakan untuk kebaikan untuk diri kita. Itu juga merupakan infak ataupun uh, sodakoh kita. Sodakoh untuk diri. Kemudian untuk orang-orang yang menjadi tanggungan kita, yaitu anak istri kita. Kemudian kalau ada lebihnya kita bantu orang-orang yang perlu bantuan karena hidup ini perlu berbagi yaitu berinfak, bersedekah. Kalau sudah cukup nisab dan haulnya jangan lupa kewajiban kita yaitu apa? bayar dan zakatnya. Itulah yang perlu kita manfaatkan di masa kita kaya. Karena kalau sudah jatuh miskin baru keinginan aku kasihan kali ini kepingin aku bantu sebulan ya udah nggak ada apa-apa bantu dirinya sendiri saja untuk ya kita katakan mencukupi kebutuhan dirinya sudah syukur ya buru-buru dia bisa bantu orang lain. Kenapa? Karena keadaan sudah nggak memungkinkan lagi. Dulu waktu kaya nggak digunakan kesempatan itu. Ya. Nah demikian yang manifestin masyarakat muslimin. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk bersaudara. Sehingga Nabi mengatakan Aliyadul yadul ulya khairun min al Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yaitu maksudnya apa? Yang memberi itu lebih bagus daripada yang menerima. Ini untuk mengobarkan semangat memberi. Ya. Walaupun yang kita bagi itu tidak seberapa, yang penting adalah kita punya semangat untuk berbagi di dalam hidup kita di firman masyarakat muslimin. Ya. Hingga Nabi Wasallam menjadikan salah satu amalan yang menyebabkan seorang hamba itu dinaungi oleh Allah adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Salah satu amalnya adalah dengan ber bersodakoh Dan sodakoh ini ya hanya dapat kita lakukan ketika ya sodakoh dalam bentuk harta ya hanya dapat kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi kaya berkecukupan. Kalau miskin bagaimana mau sodakoh kan begitu ya. Justru kita yang masalah sodakoh. Bagaimana kita mau membantu sementara kita yang kita lah yang perlu dibantu. Kemudian Nabi mengatakan wa faraghaka qabla syulik, gunakanlah masa-masa lapang, masa-masa luang. Khususnya eh, ketika kita tidak punya kerjaan, artinya bukan menganggur ya, yaitu sedang tidak bekerja. Misalnya apa? Waktu libur sekarang ini. Ini kan waktu luang ya kan. Gunakan kesempatan itu. Untuk apa? Ya mungkin di Jakarta ini sab, e, mulai dari Jumat Sabtu Minggu lah ya libur kan sudah mulai libur. Nah gunakan masa-masa luang ini untuk apa? Untuk beramal. Salah satunya apa? Menghadiri majelis ilmu masyarakat muslimin. Ya kita harus bisa memanfaatkan waktu bagi waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita hidup di zaman seperti sekarang ini mungkin orang dulu nggak bisa mengatur waktu seperti kita sekarang. Beda ya kan? Ya. Sekarang kita punya pekerjaan rutin untuk mencari nafkah dari mulai hari Senin sampai hari Jumat sebagai pegawai, sebagai pekerja atau sebagai apapun. Ya, maka gunakanlah masa-masa kita tidak bekerja, ya, sedang libur, sedang cuti untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan itu di waktu kita bekerja. Waktu kita sedang sedang sibuk. Ya ini kadang-kadang Ya kadang-kadang waktu kita sibuk baru teringat Aduh saya mau taklim ini Minta cutilah sama atasan ya. Pulang tunggu ya saya minta cuti dulu sama atasan Ya gak lama kemudian dia telepon Aduh pulang maaf ya Gak dikasih cuti sama atasan Ya memang sudah sibuk Bagaimana mau dikasih cuti Nah waktu masa-masa lapang dia nggak punya pikiran untuk ya melakukan amalan ini yaitu menuntut ilmu. Akhirnya apa? Ada sebagian orang yang tujuh hari itu tidak cukup baginya. Ya, dia merasa kurang. Tidak dapat dia manfaatkan sebaik-baiknya. Ya untuk apa? Untuk ya salah satu salah satunya adalah untuk melaksanakan menanyakan kewajibannya ini yaitu menuntut ilmu. Ya, karena dengan alasan pekerjaan akhirnya dia sama sekali tidak pernah datang ke majelis ilmu. Dulu waktu masih eh, sebagian orang kita kita cerita sebagian orang. Waktu masih pegawai rendahan, ya, oh masih bisa menuntut ilmu, rajin datang taklim, masih nampak batang hidungnya. Tapi seiring dengan melanjut apa namanya melonjaknya karirnya, naik karirnya, ya Semakin lama semakin banyak pekerjaannya. Ya mulailah hilang dari kendaraan, nggak nampak lagi. Kenapa? Udah mulai sibuk. Kalau ditelepon jawabannya tetap sibuk. Satu saja itu. Waduh maaf ya saya sedang sibuk. Gak habis-habis sibuknya. Maka hendaknya kita dapat mengatur waktu bukan kita yang diatur sama waktu Kita yang mengendalikannya, bukan kita yang dikendalikan oleh ya kesibukan-kesibukan kita itu. Karena kalau kita ikuti yang namanya sibuk, pastilah ada saja itu alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban agama kita. Padahal emangnya itu ke kebutuhan kita kepada ilmu itu sangat besar. Masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari tentang agama kita. Kita perlu juga mencas iman kita karena hari-hari kita sudah sibuk terlalu penat dengan dunia. Sehingga yang ada di dalam benak kita adalah dunia dan dunia. Tiap hari lihat duit itu kan pening juga itu. Atau nggak pening tiap hari lihat duit ya kerja yang hitung duit pedagang di pasar. Pening itu. Kalau terlalu sering itu jadi futur dia. Iya kan? Tiap hari kerjanya ngitung duit di pasar. Atau nggak pedagang sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi jiwa untuk menuntut ilmu. Akhirnya nah, jadi kering. Iman itu pun menjadi ya kita kan semakin tipis. Akhirnya dia sama sekali futur terkena futur kepada ini sama sekali dia meninggalkan komunitasnya, dia meninggalkan ya dulu rutinitas yang dulu dia lakukan yaitu datang hadir ke majelis ilmu. Seolah-olah sudah tamat kaji, sudah selesai ngajinya, sudah tamat itu katanya kan begitu ya, sudah selesai. Padahal kan nggak ada istilahnya tamat menuntut ilmu. Sama seperti menyampaikan ilmu, nggak ada istilahnya pensiun. Demikian juga menuntut ilmu nggak ada cerita tamat. Karena menyampaikan ilmu juga nggak ada cerita pensiun. Maka pekerjaan yang nggak ada pensiunnya itu adalah menyampaikan ilmu. Sebagai ulama nggak ada pensiunnya itu. Sampai mati ilmu nifidin masyarakat muslimin. Karena menuntut ilmu juga tidak ada tamatnya. Abdullah bin Mubarak pernah ditanya sama muridnya, ya Imam, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka beliau menjawab sampai mati. Ya, sampai mati. Jadi tidak ada terakhirnya yang paling Maka gunakanlah masa-masa luar sebelum datang masa-masa sibuk kamu. Kemudian yang terakhir, ini adalah penyebutan suatu yang umum setelah penyebutan yang khusus. Yaitu apa? Wahayataka qabla mauti. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang masa ya kematian. Ya sebelum datang ajal. Maka gunakanlah hidup kita dan fitil. Masyaallah muslim. Bagaimana cara memanfaatkan hidup? Nanti kita lanjutkan setelah asar ya. Setelah asar Allah. Ini karena sudah masuk waktu asar. Jadi kita siap-siap dulu untuk sholat. Setelah sholat kita lanjutkan kajian kita. Ya setelah sholat asar insya Allah Taala. Subhanakallah wa bihamdik. Wa astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخواني في الدين معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا Salah satu benda yang dapat mencuri waktu kita adalah ini. Yaitu sibuk di sosmed update status bukan nggak boleh silakan tapi semuanya ada kadarnya jangan terlalu mania hingga kadang-kadang kesempatannya untuk bertemu dengan sahabatnya dengan saudaranya perhatiannya juga tidak tertuju kepada lawan bicaranya ibu iya, ya. <laughs> bisa lepas matanya dari apa? dari handphonenya. Karena eh, sibuk update status, sibuk membalas, membalas WhatsApp, FB, Twitter dan sejenisnya. Itu betul-betul menyita waktu kita ya Tanpa terasa kita telah menghabiskan banyak waktu kita bersama benda ini. Kadang-kadang istri pun jadi korban. Istri jealous, cemburu sama benda ini. Bayangkan di kamar tidur pun yang dipelototi ini bukan istrinya. Atau sebaliknya, ya banyak juga bapak-bapak yang kesel sama istrinya, para suami kesel sama istrinya kenapa? Istrinya sudah di kamar tidur pun sudah dibalik ke lampu pun terjebak juga ke Perhatiannya bukan kepada suami tapi benda ini yang diperhatikan kadang-kadang terjadi juga disembunyikan handphonenya sama pasangan hidupnya kan begitu ya sebagai bentuk protes itu sebenarnya jadi ikhwanifiddin kita harus benar-benar dapat memanfaatkan hidup kita ini dengan apa? Dengan dua perkara yang keduanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dalam surat Al-Insyirah Allah mengatakan fa idza fa idza wa idza faradta fansabu ila rabbika farbah Jika kamu sudah selesai dari satu amal kebaikan maka berpindahlah kepada amal kebaikan yang lain Itulah hidup kita hidup seorang muslim berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain berpindah dari satu amal kepada amal yang lain Wa ila rabbika fasuhab dan hanya kepada Rabbulah kamu berharap. Yaitu kita berharap pahala dari semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu. Itulah moto hidup seorang mukmin. Wa ila faida farafta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita pandang dan kita lihat ibadah itu dari sisi yang berbeda, Ya, tentunya ibadah itu tidaklah hanya sekedar kita mengerjakan ibadah sholat seperti yang baru kita lakukan tadi, kita berpuasa, kita berzikir. Di sana ada ibadah-ibadah atau perkara-perkara lainnya yang juga dapat kita eh, apa ya kita eh, konversikan menjadi satu ibadah. Ya, walaupun itu adalah asalnya kesibukan dunia, amalan dunia. Tapi dapat kita konversikan menjadi suatu yang bernilai ibadah Satu ketika pernah Abu Musa al asari berdialog, berbincang-bincang dengan uh, eh, Mu'ad bin Jabal tentang baca Quran. Ya. Abu Musa pernah bertanya kepada uh, Afwan, Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Abu Musa al asari Wahai Abu Musa, bagaimana cara kamu membaca Quran? Cara kamu baca Quran gimana? Maka Abu Musa menjawab, aku senantiasa membacanya pagi dan petang, siang dan malam. Banyak waktu habis untuk baca Quran. Maka Muaz bin Jabal mengatakan, adapun aku, aku mengharapkan waktu istirahatku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari waktu-waktu aku bekerja atau beramal. Jadi Abu Musa uh, eh, Muaz bin Jabal memiliki pandangan yang lain berbeda dengan Abu Musa al-Ashari. Amal yang dilakukan oleh Muaz bin Jabal lebih bervariatif daripada amal yang dilakukan oleh Abu Musa al-Ashari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari menghabiskan sebagian besar waktunya untuk baca Quran itu bagus. Ya. Itu habis sebagian besar waktu itu untuk satu amal itu. Sementara uh, Mu'adz bin Jabal menghabiskan waktunya itu dengan banyak jenis-jenis amal. Jadi ada waktu istirahat, beralih lagi kepada amal yang lain, beralih lagi kepada amal yang lain dan seterusnya. Ikhwan fillah, nasyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena amal-amal yang bervariasi ini itu lebih e, bisa kita pertahankan karena tidak menimbulkan rasa bosan. Kalau habis sebagian waktu semuanya untuk untuk sholat, mungkin besok besoknya kita jadi bosan sholat. Habis waktu seluruh waktu untuk baca Quran Mungkin besok-besoknya kita akan bosan dan jenuh Amal itu akan bisa lebih terjaga kalau kita kerjakan secara variatif ya, Tidak monoton Nah itulah yang dilakukan oleh Mu'az bin Jabal Bahkan Mu'az bin Jabal berharap pahala dari istirahatnya Dari tidurnya sebagaimana beliau berharap pahala dari waktu-waktu beliau terjaga ya karena istirahatnya beliau gunakan untuk apa agar dapat beralih kepada aktivitas lain yang yang bermanfaat juga beralih kepada ibadah yang lain jadi di sini ini menunjukkan kedalaman fikih Muaz bin Jabal ketinggian ilmu yang beliau miliki lebih daripada yang dimiliki oleh Abu Musa al-Ash al-Ash'ari ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa Allah. Maka Evanuddin dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ini kita bicara tentang amal. Faida farokta farsob beralih dari satu amal kepada amal yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabbul a'mal ilallah amal yang paling disukai oleh Allah pernah dengar hadis ini amal yang paling disukai Allah itu apa ha? macam-macamnya ada banyak hadis nah ini salah satu hadis Yang mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis amalan yang disebutkan oleh Nabi di sini. Yang pertama adalah Nabi mengatakan sururun ya tudkhiluhu ala muslimin kegembiraan yang engkau berikan kepada seorang muslim Membuat seorang muslim itu gembira, bahagia Sederhana ya, Membuat dia bahagia Misalnya kita kunjungi dia, kita hibur dia Ketika kelihatannya mungkin dia sedang lesu, gak bergairah, kita beri semangat, motivasi, itu kegembiraan yang kita berikan kepada seorang muslim kita membuat dia gembira dan bahagia ini termasuk salah satu amal yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berkunjung kepada saudara kita, sahabat kita itu bukan untuk memprovokasinya, manas manasinya atau menghasutnya tidak, tapi untuk apa? Untuk menghiburnya. Kalau dia sedang tidak bergairah beramal, kita lecut semangatnya, kita hibur dia. Kalau dia sedang bersepi, kita hibur dia. Nah, demikian. Itu yang pertama. Sururun tudkhiluhu ala muslimin. Ya, engkau membuat seorang muslim bahagia dan gembira. Yang kedua, Nabi mengatakan au taksif taksifu anhu qurbatan atau melepaskan kesempitan darinya dia sedang punya masalah, dia sedang terlilit suatu masalah, ada kesempitan yang menghimpitnya, kita lepaskan dia dari kesempitan itu, ini termasuk amal yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Lagi pening dia ini, kenapa? Karena pekerjaannya ini nggak selesai-selesai. Ada satu yang nyangkut, dia nggak tahu. Komputer komputernya sedang hang, blue screen. Gak tahu dia bagaimana caranya Data-data hilang, pening kepalanya Kan begitu ya, itu kan stres itu nah, Kita tahu caranya Kita punya, kita bisa membantunya nah, Kita lepaskan dia dari, dari, dari masalahnya Kita lepaskan dia dari kesempitan yang menghimpitnya Ini termasuk amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang susahan sedang dalam kesempitan kita punya kemampuan untuk menolongnya, jangan bakhil untuk mengulurkan ya, bantuan, untuk menawarkan bantuan, untuk membantunya dan menolongnya. Itu dua. Yang ketiga, Nabi mengatakan autab li'an hudainan atau melepaskannya dari belitan hutang. Membantu pelunasan hutangnya atau memberikan solusi kepadanya cara untuk melunasi hutangnya atau menunjukkannya kepada orang yang bisa menalami hutangnya hingga bebannya menjadi ringan. Ya kadang-kadang kan kita juga nggak mampu dia ngeluh ah, saya bulan sedang terlilit hutang, waduh bagaimana bulan saya pun nggak punya duit. <laughs> ya, tapi ada cara untuk menolongnya itu kita mungkin punya kenalan orang yang baik hati dermawan bisa membantunya. Itu kita menjadi ya syafi' dia itu pemberi syafaat pemberi syafaat di sini maksudnya bukan syafaat dia membantunya memecahkan kebutuhan, memberikan solusi ya oh fulan saya punya kenalan baik hati dermawan dia bisa menutupi hutang kamu dan kamu bisa melunasi hutang kepadanya dengan bayaran yang lebih mudah daripada hutang ini Nah itu kan solusi Nah kalau kita bisa memberikan solusi seperti ini kepada saudara kita Maka itu termasuk takdiran hudaina Engkau telah membantunya untuk melepaskan dirinya dari hutang Itu tiga Yang keempat kami mengatakan Autadru'ahu jauhan Atau engkau mengusir rasa lapar darinya Dia sedang lapar Belum makan siang Ajak dia makan siang belum makan malam, ajak dia makan malam. Belum sarapan, ajak dia sarapan. Hingga dulu para ulama salaf, para salaf kita selalu berusaha untuk bersaudara dengan makanan tiap hari. Walaupun satu siung bawang ataupun satu potong roti. Bahkan Ibnu Umar tidak pernah berbuka sendiri. Beliau selalu mengajak orang lain untuk berbuka bersama. Ya, nah demikian yang menimbulkan. Jadi engkau mengusir darinya rasa lapar, karena orang lapar ini bahaya ibadah ini. Salah satu nikmat Allah adalah at'amahum min Allah mengenyangkan kamu dari rasa lapar. Karena rakyat ini, manusia ini kalau sudah lapar hilang pertimbangan akal sehat. Itulah hikmahnya zakat fitri itu beras, bukan emas. Untuk mengusir rasa lapar, memberikan makan kepada fakir miskin pada hari di mana kaum muslimin bergembira yaitu hari Idul Fitri ya bukan dengan duit bukan dengan uang atau dengan barang-barang lainnya ya pada ya, fitnah masyarakat muslimin ya. itu yang keempat mengusir rasa lapar darinya dari keempat amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah ini empat-empatnya itu semuanya berhubungan dengan apa amal pribadi enggak Empat-empatnya ini semuanya berkaitan dengan hablun minan nas. Coba sebutkan empat-empatnya ini tadi. Lupa. Yang pertama apa tadi? Ya, membuat seorang muslim bahagia. Yang kedua, ya melepaskannya dari kesulitan. Yang ketiga, melepaskannya dari lilitan hutang. Yang keempat, ya, mengusir rasa lapar dari saudara kita, memberi makan, berbagi makan. Nabi mengatakan, ya, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasalli bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam. Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali silaturahim, Solatlah pada malam hari di mana manusia sedang tertidur, niscaya engkau masuk surga dengan selamat. Salah satunya apa? It'ahut ta'am. Jadi empat perkara, empat amalan yang disebut oleh Nabi sebagai ahabbul amal. Amal-amal yang paling disukai dan dicintai ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya berkaitan dengan hablun minan Ya, dan ini termasuk ibadah karena disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena uh, definisi ibadah sebagaimana yang sudah sering kita pelajari adalah ya satu ungkapan ismun jami'un kulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu ungkapan untuk semua perkara yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah disukai dan dicintai. Tapi di antara itu ada yang paling dicintai oleh Allah, ahabul amal, Nah, itulah dia empat perkara tadi dan empat-empatnya semuanya yang ekonomi berkaitan dengan binan nas. Jadi jangan sembunyikan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, bantuan yang kita berikan, perhatian yang kita berikan kepada orang lain. Walaupun itu sekedar kita menghiburnya, menghiburnya dengan senyuman, maka Nabi melarang kita untuk meremehkan satu kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antar kami biwajhin talib. Walaupun sekedar engkau memberikan senyuman kepada saudaramu ketika bertemu, terhibur dia dengan senyuman kita. Tapi kalau muka masam, ya, pembawanya ngajak berantem, jangan begitu ya. Apa enaknya dilihat? Ya. Kawan pun jadi takut kan gitu. Demikian yang berikutnya. Jadi jangan kita sepelekan walaupun kegembiraan itu, perhatian yang kita berikan itu kepada saudara kita hanya dalam bentuk memberikan senyuman. Senyum kita di hadapannya. Apalagi dengan kata-kata yang baik, dengan al-qaulul hasan, dengan kata-kata yang indah yang menyejukkan hatinya, yang membangkitkan semangatnya, memberikan motivasi kepadanya. Itu merupakan sedekah. Ya, karena uh, Nabi SAW mengatakan al-qaulul hasan sedekah. Kata-kata yang baik itu sodako. Dan Nabi mengatakan tabassumuka fi jadi akhika sodako. Senyummu di hadapan saudaramu itu juga termasuk sodako. Nah, di sana ada orang yang asik sendiri dengan amalnya. Itu amal-amal fardhi, bukan nggak bagus. Ada orang yang sibuk dengan sholatnya, asik dengan sholatnya. Bukan nggak bagus, bagus. Tapi kalau melulu isinya sholat kan bosan juga. Maka coba lihat amal Nabi bervariasi. Ya, ya, ya, seperti yang disebutkan, Nabi kadang ditemukan beliau sedang puasa, kadang tidak puasa. Nabi kadang ditemukan dalam keadaan sholat, kadang-kadang beliau tidak dalam keadaan sholat. Ya, kadang-kadang beliau bermain-main dengan apa? Dengan anak-anak. Ya, kadang-kadang beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat. Ya. Jadi coba lihat amal Nabi begitu variatif. Nah, tujuannya apa? Ya, sebagaimana kita tadi, ya, berpindah satu amalan kepada amalan yang lain. Fa idza dan fansab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil wabtaghu min fadlillah." Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah kamu di muka bumi berpindah kepada amalan yang lain yaitu apa mencari nafkah bukankah mencari nafkah ibadah ya cari nafkah ya begitu tiba waktu sholat apa Hah? oh kenapa kedinginan kedinginan <laughs> mati katanya Ya, jadi kita berpindah dari satu amalan kepada amalan yang lainnya yang menunjukkan masyarakat muslim Jadi Nabi menjelaskan empat perkara, empat amalan yang disukai Allah tadi semuanya berkaitan dengan hablul minanas. Perhatian kita kepada orang yang ada sekitar di sekitar kita. Ya, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita. Nah, ya, bertetangga ini juga perlu kita jadikan perhatian karena ada hak tetangga yang mesti kita tunaikan ya, Ikhwan ya. Ibn Ya, ada hak-hak tetangga yang mesti kita tunaikan. Ya, sesekali waktu ya bertandanglah kita ke rumah tetangga kita. Ya, bertandang kita, mengunjunginya. Nah, kadang-kadang kita kurang care, kurang peduli dengan sekitar kita. Ya, hingga kalau ada yang bertanya di mana rumah Pak Fulan, waduh nggak tahu nggak ada dia mungkin bukan warga sini padahal tetangga kita yang ditanya itu karena mungkin kita sudah warga baru, orang baru, nggak melapor lagi sama kepli kan gitu ya, sama ketua RT RW. Seolah-olah kita tidak punya perhatian dengan apa yang ada di sekitar kita. Asik sendiri. Ya, ngaji sih boleh ngaji suratnya boleh hafal Quran, mau belajar bahasa Arab bagus. Tapi Jangan lupakan sisi yang lain dalam kehidupan kita Bahwa kita tidak hidup sendiri Kita punya hari berapa? Satu Kita punya sahabat-sahabat dua Kita punya jiran tetangga Bahkan Kalau anda perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-huququl asyara. Sepuluh hak yang mesti kita tunaikan. Yang wajib itu tunaikan. Dua diantaranya berkaitan dengan al-jar. Dua kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata al-jar. Al-jari dil qurba dan al-jari junub. Apa maksudnya jari dil qurba? Para ulama mufassirin menjelaskan jari jari bil maksudnya adalah tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan dengan kita sebagai tetangga dan sebagai keluarga dari kerabat. Adapun dari junubi adalah tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan dengan kita. Itu satu makna. Makna yang lain para ulama menafsirkan jaridil kurba adalah tetangga kita yang muslim. Adapun jaril junubi adalah tetangga non muslim. Tetangga non muslim. Itu itulah yang dimaksud dengan jaril junubi. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan ya eh, hal uh, di antara 10 perkara hak yang mesti kita tunaikan itu berkaitan dengan al-jar, tetangga. Akhwani fi din, muslimin. Jadi ya sebagai muslim yang kita nggak bisa hidup sendiri, jangan lupakan lingkungan sekitar kita, tetangga-tetangga kita ya. Ini kadang-kadang kita buka pergi pagi, pulang petang, nggak pernah ketemu, nggak pernah uh, kita katakan ber, uh, berbincang-bincang dengan tetangga, tetangga pun nggak kenal kita, kita pun nggak kenal tetangga. Ya memang kita hidup di Jakarta kota megapolitan. Apa tapi manifidin ya, apapun kesibukan kita adalah kita luangkan waktu sedikit untuk bersosialisasi, bermasyarakat. Nah ini juga menjadi salah satu sorotan Khususnya orang-orang yang berjenggot dan pakai jubah kan gitu ya, yang dikenal kurang peka terhadap lingkungan. nggak mau kenal dengan apa yang ada eh, orang-orang yang ada di sekitarnya. Image seperti ini harus kita hilangkan. Kita juga wajib bahkan Nabi apa kata Nabi? Ya, ma Jibril yusini bil jar Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril setiap kali datang tidak lupa berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Setiap kali datang Jibril kepada Nabi ya, membawa pesan-pesan, membawa wasiat-wasiat. Tapi ada satu pesan dan wasiat yang tidak pernah dilewatkan oleh malaikat Jibril, yaitu berbuat baik kepada tetangga hingga ya Nabi mengatakan donantu annahu sayuwarrisuhu hingga aku mengira bahwa Jibril akan masukkan tetangga dalam deretan ahli waris. Dalam deretan ahli waris. Jadi perlu kita punya kepedulian terhadap tetangga. Itu termasuk ibadah juga ya, Ya, termasuk ibadah juga. Habis sholat Ya, habis kita mengerjakan pikir pikir, ya ada waktu kita mengunjungi tetangga kita, bukan untuk merumpi tentunya ya, tapi untuk kebaikan menanyakan, sekedar menanyakan keadaannya bagaimana, mana tahu dia apa. Karena laisa mukmin alladhi yasba wa wa wa wajaruhu jarihun indahu. Ya bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya. Ya, dan demikian. Eh, kita luangkan waktu sedikit untuk apa? Untuk bermasyarakat. Karena itu termasuk rangkaian ibadah juga. Ya. Bahkan dari satu sisi itu lebih baik daripada amalan-amalan fardi. Amalan-amalan yang sifatnya pribadi. Ya, amalan-amalan yang sifatnya apa? pribadi. Ya, eh, yaitu ya sibuk dengan asik dengan sholatnya, asik dengan baca Qurannya memang bagus. Ya, akan tapi sisihkan sebagian waktu untuk amal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis la an amshi la an amshiya ma'a akhir muslim bi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Seandainya aku berjalan bersama seorang saudaraku, seorang muslim untuk membantu keperluannya itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf selama satu bulan di Masjid Nabawi. Iktikaf satu bulan di Masjid Nabawi gimana Nabi mengatakan lebih aku lebih suka berjalan bersama saudaraku seorang muslim untuk menolong keperluannya. Bisa jadi ada keperluan, dia ada uh, minta bantuan, ya minta tolong kepada kita lalu kita meluangkan waktu kita menyisihkan waktu kita untuk menolongnya Ulan tolong saya tolonglah saya datanglah ke rumah saya ada perlu dengan eh, ada sesuatu yang mungkin eh, kamu bisa membantu saya ini komputer saya sedang ada ini mobil saya sedang mogok saya nggak tahu caranya ya tolonglah katanya nah kita berjalan untuk apa membantunya apa kata Nabi itu lebih aku sukai daripada Aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan. Nah ini kadang-kadang ada saudara kita, sahabat kita telepon, tulang, tolonglah aduh, aku sedang sibuk ini. Apa baca Quran? Lagi ngapal Quran aku ini. <laughs> Ya, apa ngapal Quran bagus. Ini kan ada kesempatan membantu saudara kita, dia telepon kita. Ini kadang-kadang sebagian dari kita itu kesel ya Pak, terus udah lagi pasti minta tolong ini <laughs> gitu. Ya. Udah kesel ini kan begitu. Akhirnya ya, banyaklah alasan ya, yang diberikan untuk menolak ya, permintaannya. Padahal itu berluang ya, kepada diri. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhir Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka jangan kita remehkan satu perbuatan baik. Ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Mungkin nggak ada orang yang peduli. Ya, lalu dia menyingkirkan batang kayu itu dari tengah jalan hingga orang-orang bisa lewat. Sebagian orang menganggap ini amalan apalah amalan ini biasa. Padahal ada orang yang masuk surga bahkan dia berkeliling-keliling dalam surga gara-gara amal yang dipandang orang sepele ini. Mungkin orang wah, ah, saya lebih enak baca Quran ini, saya lebih enak sholat ini, ya kan? Dia lebih memilih apa? Amal-amal fardinya. Padahal dia ada peluang untuk mengerjakan satu amalan yang manfaatnya itu bukan terpulang kepada dirinya sendiri tapi kepada orang banyak. Maka yang menjadi semakin besar manfaat dari satu amalan bagi orang lain Maka semakin mulia, utama dan besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka janganlah kita terlalu asyik Sekali lagi, jangan kita terlalu asyik dengan amalan-amalan fardhi kita. Ya. Sebagai wanita misalnya ataupun umahan, akhwat, ya eh, ter, apa namanya ya asyik ya dengan ibadah-ibadah seperti sholat, sholat ini, sholat itu boleh silakan. Ya, tapi kan nggak perlu sholat isi hidup kita. Ada ibadah lain yang gak, gak kalah utamanya daripada sholat itu. Ada waktu sholat, ada waktu yang lainnya, ada waktu pikir, ada waktu kita bersosialisasi, membantu orang, ya berbuat sesuatu untuk manusia. Karena kembali lagi tadi, semakin variatif amal yang kita lakukan, maka semakin apa namanya, semakin e, bertahan di amal itu tidak mendatangkan kebosanan dan kita akan fresh ketika akan kembali mengerjakan amalan yang sama. Ya. Setelah kita sibuk misalnya mengurus saudara kita, kita sibuk membantu saudara kita ada keperluannya terhadap kita. Setelah selesai itu kita kembali mengerjakan sholat. Apa itu? Setelah itu apa? Oh, tidak lama. Ya, setelah itu kita kembali mengerjakan sholat akan segar. Ya. Maka Nabi mengatakan, Ya Bilal arih Nabi sholat. Wahai Bilal, segarkanlah kami kembali dengan sholat. Indikasi hadis ini adalah apa? Rasulullah sibuk dengan amalan yang lain, kemudian setelah penat kembali mengerjakan sholat. Ya. Nah demikian yang kami fitin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Baik, Eh, mungkin itu saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya. Karena pembicaraan tentang masalah ini ya sepertinya sangat panjang. Ya kalau kita, tidak kita batasi mungkin nggak ada kesempatan untuk tanya jawab. Maka kita berilah waktu kepada para ikhwah sekalian untuk uh, bertanya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan Ya kita persilakan bertanya kepada yang ingin bertanya. Ya bisa melalui dari kertas atau langsung pun boleh. Ya silakan. Gak ada mic. Mic-nya ada. Ini ada orang berdiri. Gak bisa hidup. Ya. ya. Ya kebaikan itu ini umum sifatnya. Ya. Namun kebaikan kita kepada seorang muslim itu punya nilai lebih. Kalaulah ada orang yang masuk surga gara-gara berbuat baik kepada seekor anjing, yang mana anjing itu binatang, bagaimana pula dengan manusia? Sebagai contoh misalnya, ada orang tabrakan Kita tahu dia non muslim Karena mungkin dia pakai kalung Sebagai tanda bahwa dia bukan muslim Menggelepar dia di jalan raya itu Di aspal itu Atau yang kecelakaan itu perempuan Sudah perempuan non muslim lagi Misalnya ini Ya Apakah kita berpangku tangan Wah, bukan mahram saya Biarlah Biar mati ya biar mati kejam-kejam dia <laughs> tidak kan kita bantu dia kita tolong dia kita selamatkan nyawanya itu kebaikan ikhwanifidin ma'asyiral muslimin ya jadi membantu sesama manusia juga itu termasuk salah satu kebaikan. Cuma kebaikan yang kita berikan kepada seorang muslim ini punya nilai lebih. Karena kita di sini menunaikan haknya sebagai seorang muslim membantunya karena dia adalah seorang muslim. Ya, namun ya, eh, tidak menghalangi kita ya untuk membantu orang yang berasal dari agama lain. Wallahu a'lam Ya boleh jadi Khonifuddin Kebaikan yang kita lakukan terhadapnya itu Menjadi dakwah kita untuknya ya, Siapa tahu Gara-gara bantuan yang kita berikan itu Itulah jalan dia dapat hidayah Allah Allah ini ada yang bertanya, bagaimana menyikapi Islam Nusantara? Ini nggak perlu disikapi. Untuk apa disikapi? Diabaikan saja. Islam itu kan satu dari timur ke barat, utara, selatan. Siapa yang menjadi panutan kita? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Karena yang dapat hak paten untuk menjelaskan syariat cuma satu orang. Yang perlu jadi panutan cuma satu orang. Hanya satu orang yang Allah sebutkan di dalam Quran. Lakonkan lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Jadi nggak perlu meniru atau mencontoh yang lain Ibn Fiddin Mahasirul Muslimin Atau membuat istilah-istilah yang rancu seperti ini Ya seolah-olah Islam itu terbagi-bagi. Ada Islam versi Jawa, ada Islam versi Malaysia, ada Islam versi India dan begitu ya. Gak ada ya kan. Semua Islam itu satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Islam itu satu. Ya huwa samakumul muslimin. Dimanapun dari manapun ya kita berasal. Jadi gak perlu membuat istilah-istilah seperti ini. Lalu bagaimana hubungannya antara adat dan hukum Islam? Adat itu ya hukumnya kembali kepada hukum uruf. Kalau dia tidak bertentangan dengan Islam silakan. Tapi kalau dia bertentangan dengan Islam, maka jangan kita mempertahankan adat lalu mengorbankan Islam. Karena ada sebagian orang yang lebih cinta kepada adat istiadatnya daripada kepada agamanya. Ya kalau sudah ada suku, wah dia bela mati-matian. Tapi kalau Islam, ya tidak tergerak semangatnya untuk membela, tidak tergerak semangatnya untuk mempertahankannya. Nah demikian yang konfidin mahasiswa muslimin. Jadi ada poros itu kembali kepada hukum asalnya. Kalau dia tidak bertentangan dengan agama kita silakan pakai. Tapi kalau bertentangan, ya kita tidak boleh mengorbankan Islam karena adat istiadat. Saya mau tanya terkait dengan orang tua yang tidak pernah berubah. Bagaimana caranya agar orang tua kita bisa berubah ibadahnya? Nah, ini musibah orang tua ini. Ya, memang seperti itulah. Ya, kalau sudah tua, istrinya sudah berkarat, susah untuk berubah. Digosok-gosok pun susah mengkilatnya lagi. Kenapa? Karena sudah karatan. Ya, Eh, ada di sana gengsi karena dia merasa sudah tua, merasa lebih senior, merasa lebih berpengalaman, banyak masak makan asam garam kehidupan. Hingga kadang-kadang kalau dinasihati dengan oleh orang yang lebih muda, dia nggak mau terima. Ini merupakan musibah, ini merupakan fitnah ya masa tua. Orang tua. Jaranglah orang tua yang Eh, kita katakan mau kudu dan tunduk dan dia mau ikut kebenaran dari manapun itu datangnya. Ya. Kita patut mencontoh salah seorang ulama salaf. Ya, ketika dia lihat orang yang lebih muda, dia katakan anak muda ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dosanya lebih sedikit daripada dosa saya. Ketika dia lihat orang yang lebih tua, dia katakan orang tua ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena uh, ah, sholatnya ibadahnya pasti lebih banyak daripada ibadah yang saya berdoa. Tapi kan kadang-kadang dia seperti itu. Karena faktor usia kita menjadi sombong, tidak mau menerima masukan, nasihat, ya, ataupun peringatan dari orang yang lebih muda dari kita. Nah, lalu kaitannya dengan orang tua, ibu bapak, Ibu bapak kita masih belum kenal sunnah Ini kan ceritanya Lalu kita ingin Agar orang tua kita itu dapat menerima sunnah Memang itu keinginan kita Dan itu merupakan kebahagiaan kebaktian yang terbaik Yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya Yaitu memimpin orang tuanya kepada hidayah itu lebih lebih besar daripada daripada dia hanya sekedar mencukupi dan menuruti semua permintaan dan kemauan orang tuanya ya, minta ini dipenuhi, minta itu dipenuhi. Yang paling baik kebaktian yang dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah membimbing orang tuanya kepada hidayah. Seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, beliau berhasil dengan kegigihan beliau, usaha dan ikhtiar beliau dicampur lagi dengan doa, akhirnya ibu beliau mau menerima Islam, masuk Islam. Ya Allah, itu setelah usaha yang gigih, kerja keras, sampai-sampai beliau minta doa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya ibunya mau menerima Islam. Padahal sebelumnya ibunya itu sangat membenci Islam. Diajak oleh Abu Hurairah menolak mentah-mentah, bahkan melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Hurairah tidak pernah patah arang, tidak pernah hilang semangat. Beliau terus Ya, nah demikian. Jadi ini yang harus kita contoh. Karena memaksa itu tidak bisa. La ikroha fitrin Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berkeinginan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, itu tidak akan terjadi sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa beliau ingin paman beliau yang beliau sayangi karena di samping paman beliau ya Orang ini juga telah membantu dakwah Nabi. Siapa dia? Abu Talib. Membantu dakwah Nabi bukan hanya dengan jiwa raga tapi harta benda. Namun saya belum mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan Nabi sangat berkeinginan pamannya ini mau mengucapkan kalimat tersebut, tapi ternyata hidayah bukan di tangan Nabi. Maka turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' yang ada di tangan kita, yang ada dalam kuasa kita adalah hidayatul irsyad, yaitu kita memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Engkau sungguh-sungguh benar-benar dapat memimpin manusia kepada jalan yang lurus. Adapun hati bukan di tangan kita. Jangankan hati orang lain, hati kita sendiri tidak dalam genggaman kita, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membolak-balikkannya? Kita? Tidak, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Itu hati kita. Apalagi hati orang lain. Akhwani fillah ma'asyiral muslimin. di luar permasalahan waktu yang dibahas. Oh, ini maksudnya di luar konteks. Apakah orang tua yaitu ayah bertanggung jawab terhadap anak-anaknya yang salah dididik oleh ibunya? Sementara bapaknya atau ayahnya jarang bertemu setelah pisah dengan ibunya. Anak itu tetap menjadi tanggung jawab kita, Bapak ya, ya, anak tetap menjadi tanggung jawab kita orang tua nggak bisa lepas dari tanggung jawab mendidik anak-anaknya Nabi SAW mengingatkan kita fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiramihi au yumajisani kedua orang tuanya yang menjadi sebab anak ini menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Orang tua nggak bisa lepas tanggung jawab. Walaupun sudah bercerai, mereka boleh bercerai tapi anak itu kan tetap anak mereka berdua. Ini yang gak bisa diputus. Hubungan suami istri bisa terputus. Tapi hubungan ayah dengan anak, anak dengan ayah ini gak bisa diputus. Gak ada istilah saya cerai, saya ceraikan kamu jadi anak saya. Gak ada istilahnya itu. Tetap terus berkewajiban. Ya. Nah, Kewajiban mendidik anak ini adalah suatu tanggung jawab yang besar di pundak orang tua. Allah mengatakan apa? Ku ampusakum wa ahliku nah wa andir ashiratakal aqrabin dan banyak lagi ayat-ayat ya, yang menjelaskan kepada kita besarnya tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anak mereka. Jadi ini tidak bisa kita pandang remeh. Kita tidak bisa lepas tangan Apapun yang terjadi atas anak kita yang akan dipanggil nanti di hadapan Allah adalah kedua orang tuanya. Lalu bagaimana? Tanggung jawab kita, jawaban jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab atau kita mengabaikannya? Ya, tidak ada orang yang bisa mengelak ya dari pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan tanyakan itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya anak istrinya dan dia akan ditanya tentang apa yang yang dipimpinnya itu jadi gak, gak ada alasan bahwa oh, saya sudah bercerai dengannya, sudah lepas tanggung jawab saya, gak bisa buang badan ya, Ya jadi pertanyaan adalah apakah memang kita betul-betul telah melaksanakan tanggung jawab mendidik anak kita itu? Ya. Allah a'lam bishawab. Ya berani berani punya anak berani tanggung jawab tentunya. Karena anak itu kan titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak bisa jadi aset pahala, anak juga bisa menjadi sumber musibah fitnah kata Allah Subhanahu wa taala inna ma auladukum amwalukum wa auladukum fitnah ya, di samping dia adalah perhiasan penyejuk mata hati kita dapat menjadi aset pahala bagi kita setelah kita wafat tapi di sisi yang lain harus kita ingat bahwa anak ini adalah fitnah Ustaz bagaimana sikap terbaik yang harus dilakukan terhadap tetangga dan muslim wanita yang setiap hari pakaiannya setengah telanjang Pakai celana pendek sekali Ya udah jangan dilihat Masa dikototi Jangan dilihat Ya sekali-kali sampaikan teguran melalui apa? Istri Ya, yang berpakaian itu yang so, sopan. Karena pakaian yang mengundang pakaian seperti itu akan mengundang apa? Kejahatan. Ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam Bagaimana apabila ada keluhan dari tetangga Tapi di dalamnya, di dalam acara undangan itu dihadirkan tokoh agama lain bahkan dilakukan doa bersama. Lakum binukum waliyadi Ya, tentunya semua ada batas-batasnya ikhwan Ya, ada batas-batas yang kita tidak boleh melewatinya, kita tidak boleh melampauinya, kita tidak boleh melanggarnya. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah perkara yang bagus dianjurkan dalam Islam. Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia muliakan tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Nah demikian ini. Nabi mengatakan la wallahi la wallahi la yu'min wallahi la yu'min alladhi la ya'man jaruhu wa Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, tidak mengganggu tetangga. Cuma tentunya semua ada batas-batasnya. Tidak semua kita turuti. Sebagaimana halnya berbakti kepada orang tua, tidak semua permintaan orang tua harus kita turuti. Kalau mereka berdua mengajak kita untuk berbuat dosa dan maksiat, maka katakan tidak, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat dosa, pelanggaran, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tolaklah dengan cara yang baik. Ya, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu, tolaklah kejahatan dan kejelekan itu dengan cara yang terbaik. Kalau kita ingin menolak permintaan orang tua kita, tolaklah dengan cara yang satu. Kalau kita ingin menolak ajakan tetangga kita kena Misalnya seperti ini acaranya ada maksiatnya Atau ada pelanggaran syar'i di sana Maka tolaklah dengan cara yang satu. Nah demikian yang menakutkan Apalagi kita hidup di zaman Keburukan itu lebih dominan daripada kebaikan Kejahilan itu lebih eh, lebih besar daripada ilmu ya maka kita harus mengedepankan akhlak yang mulia, kesantunan dan kesabaran di dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. muslimin rahimani Kalau menginvestasikan sejumlah uang kepada perusahaan Lalu perusahaan tersebut memberikan pembagian keuntungan sebesar beberapa persen per bulan. Apakah ini termasuk riba? Akadnya apa di sini? Kalau ini adalah akad mudoroba, ya silakan. Ya mudoroba, kerjasama satu pihak modal, yang satu pihak pengelola. Ya, pembagian keuntungan eh, berdasarkan kesepakatan di antara mereka mau dapat berapa persen mengelola berapa persen pemodal itu ter, terpulang kepada mereka. Nah, kalau akadnya adalah akad mudoroba seperti ini, maka silakan. Itu adalah cara yang halal untuk mendapatkan harta.